Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. A'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Masail al-Jahiliyah. Walhamdulillah, sekarang kita berada di permasalahan atau pembahasan terakhir. Pembahasan terakhir dari kitab Masail al-Jahiliyah yang syarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan wafaqahullah dengan berjalannya waktu Naam Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita semuanya menyelesaikan kitab ini, kitab yang sangat bermanfaat dan juga berfaedah dengan syarah yang disampaikan oleh Syekh Saleh al Fauzan wafaqahullah terhadap kitab Masail al-Jahiliyah yang dikarang oleh al-Imam Al-Mujaddid al syaikh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi Rahmatullah alaih. Kita baca pembahasan atau pertemuan kita yang terakhir dari kitab ini barakallahu fikum hafizakumullah yaitu mengenai penyandaran orang-orang jahiliyah bahwasannya mereka menyandarkan urusan mereka atau menentukan nasib-nasib mereka dengan ramalan-ramalan terkadang dengan burung, terkadang dengan tulisan-tulisan atau garis-garis, terkadang dengan perdukunan atau bahkan mereka berhukum dengan tohut. Nah, barakallahu fiikum Allah musta'an. Kita lihat qala al-Imam Al-Mujaddid al Muhammad bin Abdul Wahab al najdi At-Tamimi rahmatullahi. alaih Al-masailu Al-Thalithatu wal rabiatu wal-khamisatu wal sadisatu wal sabiatu wal-Thaminatu wal-'ishrun ba'dal mi'ah. Permasalahan yang ke-123 sampai 128. Jadi permasalahan ini digabung jadi satu ya. Permasalahan dari nah mulai dari 123 sampai 128. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat al-iyafatu wat-tarqu wat-tiyaratu wal-kahanatu wat-tahaqumu ila at-taghut wa karahatu tazwid bainal 'idain. Jadi termasuk ritual atau perbuatan orang jahiliyah adalah al-iyafah. Al-iyafah itu hampir mirip maknanya dengan tiarah, yaitu Nah, barakallahu fikum menentukan nasibnya atau meramal nasibnya dengan burung atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum menghardik seekor burung barakallahu fikum. Kalau burungnya ke kiri, oh berarti ini tanda kejelekan tidak berangkat kerja misalkan. Oh, kalau burung ini kok mengarah ke kanan terbangnya, oh berarti ini tanda kebaikan, kerja tetap berangkat misalkan. Itu nah semakna dengan iyafah wa tiyarah. Nah, barakallahu fikum yang mana kedua-duanya adalah Nah, barakallahu fikum. Nam hardikan terhadap burung. Allah musta'an. Nah, nanti kita akan baca pembahasannya. Kemudian watarku watiyarah. Watarku watiyarah. Kalau tarku ini adalah nah barakallahu fikum. Nah, biasanya dilakukan oleh para dukun atau para nam peramal, yaitu dengan cara menggaris-gariskan di tanah atau di lantai gitu ya. Digaris-garis ada yang panjang, ada yang pendek, misalkan barakallahu fikum. Kemudian akan terjadi ini dan itu barakallahu fikum Allah musta'an wal kahanah perdukunan ini juga termasuk ritual jahiliyah Wa tahakum minat dan berhukum kepada taghut tidak berhukum kepada Al-Qur'an tidak pula kepada As-Sunnah wa karahatu tazwid bainal idain dan juga termasuk ritual jahiliyah adalah bencinya mereka menikahkan anak-anak wanita mereka di antara dua id nah di antara dua id yaitu Idul Adha maupun Idul Fitri jadi kalau Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Datang eh, barakallahu fikum hafizakumullah. Naam di hari-hari tersebut atau di bulan-bulan tersebut mereka tidak berani menikahkan. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Mungkin di bulan Ramadan mereka takut tidak memenikahkan anaknya. Nah, barakallahu fikum atau naam di bulan eh, Dzulhijjah misalkan atau sebelumnya Allah musta'an. Yang jelas ritual-ritual tersebut sangat berbahaya sekali. Atau sekarang yang dikenal, nah kalau orang-orang awam itu biasanya takut menikahkan anaknya di bulan Syura atau istilahnya bulan Muharram. Allah musta'an. Padahal tidak ada masalah, tidak ada keterkaitan sama sekali. Nam kullu syai'in biyadillah. Segala sesuatu tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat qala syarah Syekh Shalal Fauzan wa faqahullah. min khisalil jahiliyati hadhil umur al-batilah wa muzawalatuha wal amalu biha wa hiya Termasuk enam kriteria atau sifat-sifat jahiniyah adalah perkara-perkara yang batil ini. Nah, wa muzawalatuha dan juga mendatanginya atau mempelajarinya, wal amalu biha dan juga beramal dengannya. Wahia yaitu pertama al-iyafatu wat tiyaratu. Al-iyafah wat tiyarah kata beliau wahuma zajru at-tayr. Yang mana keduanya adalah semakna ya. Zajru at-tayr itu menghardik seekor burung. Wa kadzalika at-tiyarah Demikian atau seperti itu pula at-tiyarah li'annahum fil jahiliyah kanu yatasha'amuna bit-tuyur. Dikarenakan mereka dahulu ketika di zaman jahiliyah mereka saling meramal atau menentukan nasib mereka dengan burung-burung. Fa idza ra'awha tatiru 'ala syaklin yakrahunahu apabila mereka melihat burung tersebut terbang nah barakallahu fikum dalam keadaan yang mereka membencinya nah barakallahu fikum terbangnya kok aneh ini kira-kira terbangnya kok kayak gini. Nah, akhirnya mereka nah mengambil kesimpulan dari gerak-gerik terbangnya itu eh, menent untuk menentukan nasibnya dan yang semisalnya. Taraja'u amma azamu alaih min asfarihim wa ghariha. Ya, ketika mereka melihat enam burung tersebut terbang ala syaklin, enam terbang di atas bentuk yang mereka tidak menyukainya, nah mereka pun akhirnya apa? kembali dari apa yang nah barakallahu fikum semula mereka ingin safar semula ingin mereka ingin berangkat pergi, nah ingin pergi, ingin berangkat kerja nah misalnya, Nah, karena melihat kok burungnya terbangnya aneh, akhirnya mereka pulang kembali. Allah musta'an. Wallahu jalla wa ala amarna tawakkul alaihi wahda. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya agar nam bertawakal, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wal mudhiya fi ma nam fihi maslahatun lil insan. Nam barakallahu fikum. Dan juga na'am barakallahu fikum hafizakumullah, na'am menyerahkan semua perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang dalamnya ada masalah kepentingan bagi manusia. Wa idza ushkila alaihi syai'un min umurih. Naam dan apabila na'am barakallahu fikum hafizakumullah, naam terjadi permasalahan yang naam dia jumpai dari perkara-perkaranya atau taraddada fi syai'in atau dia ragu bimbang terhadap sesuatu fa innahu yusalli salatal istikharah. Naam. Eh, maka hendaknya dia melakukan salat salat istikharah. Ini yang disyariatkan, bukan malah justru nah pergi ke tukang dukun atau para eh, tukang peramal atau nah barakallahu fikum menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya, walaupun tidak harus dengan burung ya, na'am. Cuman waktu itu mereka ma'rufnya na'am dengan burung sehingga dikenal dengan at tiyarah na'am barakallahu fikum, dikenal dengan at tiyarah na'am. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi seperti itu keadaan mereka. Kita lihat sini, wa yad'u ba'daha an yahdiyahullahu lis-shawab. Wa yad'u ba'daha an yahdiyahullahu lis-shawab. Kemudian ketika sudah melakukan salat istikharah tersebut, nah orang tersebut hendaknya setelah salat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan petunjuk kepada yang benar. Wa kadzalika yastasyiru ahlul khibrah. Nam alil khibrah wal ma'rifah. Dan seperti itu pula hendaknya orang tersebut minta isyarat, minta arahan pada orang yang sudah ahli dalam na barakallahu fikum atau orang yang memiliki pengetahuan mengenai permasalahannya. na barakallahu fikum atau yang sudah berpengalaman seperti itu. Allah musta'an. Ini yang pertama, yang kedua, watarku, nah, na'am watarku, na'am Eh, kemudian kedua ada atarku. Al-khattu yukhattu fil ardi. Yaitu semacam garis yang digariskan di tanah. Semacam garis yang digariskan di tanah. Barakallahu fikum na'am. Wa hadha inma yakunu 'indal musya'widhin alladhina yakhuttuna fil raml. Yang mana perbuatan ini terjadi na barakallahu fikum seringnya pada orang-orang musya'widhin, itu orang-orang na barakallahu fikum tukang sihir atau para dukun barakallahu fikum atau para peramal yang mereka menggaris-gariskan atau mencoretkan firamal yaitu di tanah atau pasir. Wayakulun seraya mereka mengatakan saya kada akan terjadi seperti ini wa sayahdutsu kada dan akan terjadi seperti ini. Wa hadza min fi'l jahiliyah. Yang seperti ini termasuk perilaku atau perbuatan orang-orang jahiliyah. Na'am barakallahu fikum. Li'annahum min ad-di'i 'ilmil ghaibi alladzi la ya'lamuhu illallah. Dikarenakan itu termasuk bentuk mengaku-ngaku, mengetahui ilmu ghaib. Naam barakallahu fikum yang tidak ada yang tahu nah mengenai ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kharsun wa tahminun. Padahal perbuatan tersebut adalah bentuk kedustaan dan juga pengkaburan. Allah musta'an walakin qad yaqa'u ma qalu. Tapi ternyata terkadang apa yang diucapkan oleh para dukun atau tukang sihir tadi itu atau para peramal tadi terkadang terjadi seperti apa yang mereka ucapkan. nah ya. Terus kalau bagaimana kalau seperti ini? Misalkan terkadang mereka nebak ya. Nah, barakallahu fikum, oh ternyata pencuri motormu ini si fulan. Nah, dicuri pada tanggal sekian jam sekian pada malam Jumat Kliwon misalkan ya. Nah, pada malam hari jam 12 malam. Lah kok pas benar gitu ya. Nah, barakallahu fikum itu bagaimana? Kita lihat min babil fitnah wal istidraj linnas. Ini semuanya dalam bentuk oh, Nah, barakallahu fikum dalam rangka fitnah ujian, menguji. Nah, dan juga bentuk pengunduran terhadap manusia. Bagaimana manusia tersebut? Apakah lebih percaya dengan dukun atau tukang sihir tersebut? Atau lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya. Fal wajibu tajannubu haula'i wal ibti'ad anhum. Maka yang wajib hendaknya menjauhi mereka, para enam tukang sihir atau para tukang para dukun atau para peramal dan menjauh na'am barakallahu fikum dari mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, barakallahu fikum wal kahanah perdukunan. Wahya di'a'u ilmil ghaibi wasitati istikhdamis syayatin alladzina yastariquna as-sam'a. Ya, perdukunan ini yaitu nah idi'a'u ilmil ghaib, yaitu menyeru atau mengaku-ngaku memiliki ilmu ghaib, mengetahui ilmu ghaib. Nah, barakallahu fikum dengan apa? Dengan perantara eh, bantuan apa? Minta bantuan para setan yang mereka mencuri pendengarannya dari langit. Waqad haramallahu al-kahanah dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perdukunan tersebut. Wa harrama dzahab ilal kuhan dan juga mengharamkan pergi ke para dukun. Wa tasdiqahum dan juga mengharamkan membenarkan kabar yang dikabarkan oleh dukun tersebut. Bagaimana? Mencari rezeki, mencari kekayaan kok malah pergi ke dukun. Eh, harus menyembelih ayam cemani katanya. Harus menyembelih ini dan itu ini berarti bodoh orangnya ya. Dalam artian bagaimana? Nah, minta kekayaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala diberkahi rezekinya, minta kepada Allah Taala. Kok minta ke kuburan? Eh? Minta ke kuburan batu-batu besar, datang ke situ misalkan Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum menyembelih, terkadang syaratnya menyembelih ayam cemani katanya. Yang semuanya warnanya hitam. Sulit ditarik harganya pun mahal. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an menghambur-hamburkan harta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi saw bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yakul. Barang siapa yang mendatangi tukang dukun, kemudian dia membenarkan apa yang diucap oleh dukun tersebut, Fakat kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh dia telah kafir, telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah musta'an. Itu yang ketiga, yang keempat, wa ila dan berhukum Nah, barakallahu fikum kepada tauhid huwa at-tahakumu ila khairi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallam yaitu maksudnya adalah berhukum kepada selain Al-Qur'an dan selain As-Sunnah. Minal qawanin al-wad'iyyah berupa undang-undang yang diletakkan atau bikinan manusia. Naam. Wa hukmil awaid. Naam dan juga hukum-hukum adat. Ya, jadi terkadang hukum adat masih diterapkan ya kalau ada yang berselisih atau bertengkar kemudian untuk mendamaikannya harus menyembelih kerbau misalkan Nah, atau harus menyembelih nam ini dan itu itu semuanya hukum-hukum yang tidak bersumber dari Al-Qur'an, tidak pula bersumber dari As-Sunnah. Awaidul badiyah wa sawalifaha. Dan seringnya, nah barakallahu fikum atau hukum-hukum berupa hukum-hukum adat istiadat, nah, pegunungan atau yang nah sekelilingnya barakallahu fikum, au ilmil kalam atau berhukum pada ilmu kalam wal qawaidil mantiqiyah atau berhukum dengan kaidah-kaidah nam mantik ilmu mantik ilmu kalam. Padahal ilmu kalam sebagaimana sebutkan para ulama, apa itu akibatnya? Atau istilahnya ilmu kalam itu apa? Manfaatnya. Tidak ada manfaatnya barakallahu fikum. La yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Ilmu kalam, ilmu filsafat itu tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, tidak pula menghilangkan dahaga orang yang haus. Wal billah. Allahu musta'an. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, azza wa azzakumullah. Wa kanu fil jahiliyati yatahakamuna ila taghut. Dan dahulu mereka di zaman-zaman jahiliyah mereka berhukum kepada taghut. Wa huwa mustaqun minat tuhian Yang mana taghut itu pecahan daripada kata tughyan yaitu melampaui batas wa huwa mujawazatul had yaitu melampaui batas. Wal muradu bihi huna dan yang diinginkan di sini adalah man hakama bi ghairi man hakama bi ma anzalallah yaitu orang yang berhukum kepada selain apa yang Allah telah turunkan, selain Al-Qur'an dan selain As-Sunnah. Wal wajibu 'alal muslimin dan yang wajib pada segenap kaum muslimin at-tahakkumu ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Berhukum kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa asanu ta'wila." Maka jika kalian berselisih pada sebuah perkara, kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasulnya Kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, termasuk ritual, perilaku, perbuatan jahiliyah. Wa karahatu tazwid bainal idain. Dan bencinya mereka menikahkan anak-anak mereka di antara dua enam hari raya. Idul Fitri wa Idul Adha. Yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Na'am barakallahu fikum. Na'am Allah musta'an. Karena mereka memang saking sangat takut sekali ketika na'am barakallahu fikum hafizakumullah na'am menikahkan anak-anak mereka di bulan Syawal atau yang semisalnya padahal na'am barakallahu fikum datang dalam sebuah hadis yang sahih hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya an Aisyah radhiyallahu anha anha qalat bahwasanya Aisyah berkata tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal perhatikan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal wa banabi fi Syawal dan juga Rasulullah pun juga mulai Naam barakallahu fikum membangun rumah tangga. Naam barakallahu fikum. Naam juga di bulan Syawal. Fa'ayu nisa'i Rasulullah SAW kana ahdha indahu minni. Qala arwa kanat Aisyah tastahibbu an tudkhila naam nisa'aha fi Syawal. Intinya barakallahu fikum kesimpulannya bahwasanya Aisyah umil mu'minin radhiyallahu anha Rasulullah pun juga menikahinya di bulan Syawal. Nah, barakallahu fikum di bulan Syawal. Nah, menunjukkan bahwasanya tidak ada larangan dan juga tidak ada sesuatu yang berbahaya ketika menikah di bulan Syawal. Enggak perlu kita takut nah, kalau nikah di bulan Syura takut kualat, enggak ada yang kualat-kualat siapa yang bilang kualat. Nah, mau menikah di bulan Syura, di bulan Rajab, eh, di bulan Safar, di bulan Ramadan silahkan tafadhol. Nah, enggak ada yang ngelarang barakallahu fikum. Semuanya barakah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Intinya sandarkan nah barakallahu fikum eh, semua naam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang berada di atas langit. Kita lanjutkan, huwa minat tasya'um bil ayyam al manhi anhu. Yang mana perbuatan ini? Nah, barakallahu fikum mau menikahkan melihat bulannya dulu. Nah, barakallahu fikum dalam keadaan meyakini dengan keyakinan yang apa? Yang tentunya berseberangan syariat. Nanti kalau menikah di bulan ini sial dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, huwa minat tasya'um bil ayyam al manhi anhu yang mana perbuatan tersebut merupakan tasya'um, yaitu nah menentukan nam barakallahu fikum nasib dengan hari-hari yang dilarang. Wa huwa naw'un minat tiyarah ini juga sejenis apa? Sejenis daripada perbuatan tiarah. Wa qad syara'allahu at-tazwija fi jamil awqat. Dan sungguh Allah Subhanahu taala telah mensyariatkan menikah nah pada seluruh waktu. Nah, bebas barakallahu fikum mau di bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Muharram, tafadhal silakan. Ma'ada halatul ihram bihajjin aw umratin na'am. Selain apa? Dalam keadaan ihram, na'am ketika haji maupun ketika umrah. Selain itu di na'am diperbolehkan. Adapun di dua keadaan tersebut, na'am barakallahu fikum ketika ihram, ketika haji atau umrah dilarang. Wala na'am dakhlal ayyam fi najah na'am. Wala dakhla lil ayyam fi najahi tazwid aw fasalih. Nah, barakallahu fikum. Tidak ada ikut campur barakallahu fikum masalah hari-hari. Naam, eh, seseorang dikatakan eh, berhasilnya menikah ataukah eh, gagalnya pernikahan wa inna hadza biyadillah. Nah, barakallahu fikum berhasil, beruntung ataukah tidak, sial ataukah enggak itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Dan Allah taala zat yang lebih tahu. sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain. Rabbil alamin. Sudah kita selesaikan kitab Naam syarah masalah jahiliyah walhamdulillah. Naam barakallahu fikum hingga saat ini naam insyaallah taala nanti kita akan menyambung pelajaran berikutnya syarah kitab tauhid ya yang disyarah oleh Syekh Ibnu Baz rahmatullah alaih biidznillah jalla wa ala dan kami akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang Na'am barakallahu fikum mahfizakumullah biidznillah jalla wa ala. Semoga na'am pelajaran kita dari awal kitab ini hingga akhir bermanfaat bagi kita semuanya